Alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian risalah hukuk da'at ilaiha al-fitrah wa qararadha syariah hak-hak yang diakui oleh fitrah dan yang diakui oleh syariat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala Alhamdulillah kita telah menyelesaikan al-haqqul awal, hak yang pertama yaitu ya azza wa jal, haknya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah maklum bahwasanya haknya Allah Subhanahu wa taala adalah diibadai, ditunggalkan, diesakan dalam peribadatan kepadanya dan tidak menyekutukan Allah dalam perkara apapun dengan siapapun. Alhamdulillah telah dibahas panjang lebar oleh penulis rahimahullah dan beliau menekankan bahwasanya hak yang pertama ini adalah inti dari semua hak-hak yang ada, merupakan pondasi dari semua hak yang ada dan merupakan sumber dari semua hak yang ada. Ketika seorang hamba itu mampu untuk menegakkan hak ini pada dirinya, mampu untuk menegakkan hak ini pada kehidupan dia sehari-hari, ibadahnya, muamalahnya, semua aspek kehidupannya, maka akan tegak semua hak-hak yang ada dan akan mudah baginya untuk menunaikan hak-hak yang lainnya. Kita juga telah masuk pada hak yang kedua yaitu hak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kita baru membaca sebagian kecil dari keterangan dari penulis rahimahullahu taala menjelaskan tentang hak ini. Bahwasanya di antara hak Nabi alaihi salatu wassalam adalah beliau merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk diikuti dan dicintai serta diimani apa yang beliau bawa. Kita lanjutkan keterangan dari penulis rahimahullah menjelaskan tentang haknya Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara hak beliau adalah dihormati dan diikuti sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Baik ketika beliau masih hidup atau ketika beliau sudah meninggal. Ketika beliau masih hidup jelas ketika dibacakan sunnah Rasul kita wajib untuk mendengarkannya. Tidak boleh mengangkat suara kita di sisi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam menghormatinya. Demikian pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiada, bentuk kita mengagungkan dan menghormati sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kita mencintai sunnah tadi, mengimaninya, ketika dibacakan kita tidak membandingkannya dengan apapun dan kita tidak meninggikan suara kita ketika dibacakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Qala al-muallif rahimahullahu taala berkata penulis rahimahullah Wa man ra'a tawqir as-sahabah wa ta'zimahum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'arafa kaifa qama haula'il هؤلاء al-fudala' bima yajibu alaihim li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang melihat bagaimanakah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in menghormati Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia akan mengetahui bagaimanakah para sahabat yang mulia ini, yang utama ini, bagaimanakah mereka menunaikan kewajiban yang itu merupakan haknya Nabi alaihi salatu wassalam. Yakni apabila kita ingin untuk bisa menghormati Nabi alaihi salatu wassalam, maka contohlah para sahabat dalam menghormati beliau. Kalau kita ingin betul-betul mencintai dan menghormati Nabi alaihi salatu wassalam, maka hendaknya kita mencontoh apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Qala Urwah ibnu Mas'ud li Quraisy حينما أرسلوه ليفاوض النبي عليه الصلاة والسلام في الصلح في قصة الحديبية Berkata Urwah ibnu Mas'ud kepada orang-orang Quraisy ketika orang-orang Quraisy mengutus Urwah bin Mas'ud untuk bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam menyelesaikan perjanjian damai pada kisah Hudaybiyah. Kisah Hudaybiyah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat ketika itu berangkat dari Madinah menuju ke Mekah dalam rangka untuk umroh. Sampai di sana belum sempat masuk ke Mekah atau ke area Ka'bah Orang-orang Quraisy sudah mencegah Nabi alaihi salatu wassalam. Dicegat, tidak boleh masuk. Nabi sudah menyampaikan niat dan tujuan beliau datang. Beliau membawa para sahabat bukan untuk berperang, tapi murni untuk umrah. Mereka tetap kukuh, tidak memperbolehkan Nabi untuk masuk. Akhirnya saling menunggu. Kemudian setelah itu diputuskan orang-orang Quraisy meminta kepada Nabi alaihi wasallam untuk kembali tidak jadi umrah ketika itu namun dengan menandatangani dan menyetujui beberapa poin yang mereka ajukan sebagai bentuk perjanjian damai antar mereka dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dibuat ada sekitar tiga atau empat poin yang kemudian ditandatangani dan diikrar oleh Nabi alaihi salatu wassalam yang secara dohir, secara dohir menyudutkan umat Islam. Para sahabat ketika itu mereka merasa berat dengan isi perjanjian itu karena dirasa menguntungkan orang Quraisy dan merugikan kaum muslimin. Sampai sahabat Umar karena kecemburuan beliau terhadap agama Allah tidak suka kaum muslimin ditindas, beliau merasa kurang serak, kurang rela dengan adanya perjanjian itu hingga bertanya kepada sahabat Abu Bakar dan diyakinkan oleh sahabat Abu Bakar bahwasanya Nabi itu menyetujuinya itu bukan dengan hawa nafsu. Kita sudah tahu bagaimanakah kejujuran beliau. Kita sudah tahu bagaimanakah kedudukan beliau. Kita sudah tahu bahwasanya beliau itu bertindak bukan semaunya, tapi ada perintah dan kehendak dari sang kuasa. Mereka yang lebih tahu apa yang kita tidak mengetahuinya. Diyakinkan oleh sahabat Abu Bakar. Sampai akhirnya semuanya rela dengan perjanjian itu. Yang mana intinya Perjanjian itu sesungguhnya menguntungkan kaum muslimin namun tidak saat itu. Tidak instan. para fiik. Ketika terjadinya proses sulah perdamaian ini, Urwah bin Mas'ud dikirim oleh orang Quraisy menemui Nabi SAW. Urwah menceritakan, Dakhaltu ala al-muluk Kisra wa Qaisar wa Najashi. Aku sudah mengelilingi bertemu dengan raja-raja kondang seperti Kisra, rajanya Persia, Kaisar, rajanya Romawi, Najashi, raja Habasyah. Falam ara ahadan yu'addimuhu ashabu misla ma yu'addimu ashabu Muhammadin Muhammada. Aku tidak pernah melihat satupun dari rakyatnya yang mengagungkan rajanya sebagaimana sahabat mengagungkan Nabi alaihi salatu wassalam. Yakni menunjukkan bagaimanakah para sahabat itu betul-betul memuliakan dengan menghormati Nabi alaihi salatu wassalam. Raja-raja yang ada saat itu yang mungkin secara kekuasaan jauh lebih besar, secara kekuatan fisik mungkin jauh lebih besar, kalah. Raja Romawi, Romawi termasuk kerajaan kuat ketika itu Persia termasuk kerajaan kuat ketika itu. Habasyah di bawah pemerintahan Romawi juga demikian. Namun rakyatnya itu tidak ada yang sama seperti sahabat dalam memuliakan rajanya. Rasul selaku sebagai nabi dan juga kepala negara, seorang raja umat Islam ketika itu. Gak ada yang bisa menandingi bagaimanakah penghormatan para sahabat terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai disebutkan dalam riwayat ada yang bagian megang atau membawa khuf sepatunya Rasul itu ada. Yang bawa tempat wudhunya beliau itu ada. Menyiapkan wudhunya beliau itu ada. Bagian menutupi beliau sebagai hijab ketika beliau qadaul hajah di luar itu ada. Semuanya sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Bahkan kalau Rasul itu meludah, ludahnya nggak sampai tanah pegang sama para sahabat. Barokah. Keringatnya beliau gak ada yang jatuh ke tanah, diambil sama para sahabat. Barokah. Ya. Khusus untuk beliau. Gak ada dijumpai ya ajudannya Romawi, kemudian ngambil ludahnya Kaisar, gak ada penyakitan malah. Ya. Atau raja-raja yang lain, gak ada. Barakallahu Karena ida amarahum ibtadaru amrah kata Urwah. Para sahabat kalau diperintah sama Rasul langsung gerak, tidak pakai mikir. Ya. Kalau apa namanya rakyat atau orang-orang dekatnya raja-raja yang lain ada maksudnya. Nurut itu ada maksudnya. Naik pangkat atau tambah gaji, ya. Tambah tambah ceperan. Para sahabat tidak ada yang kayak gitu. Wa idza tawaddaa kadu yaqtatilun ala wudu'i. Kalau Rasul sudah selesai wudu, Para sahabat itu hampir saja berkelahi untuk bisa mendapatkan sisa wudhu Nabi. Coba bayangkan, barokah. Wa idza takallama khafadu aswatahum indah. Ketika Rasul berbicara, langsung para sahabat itu diam untuk mendengarkan. Bahkan digambarkan ya, para sahabat kalau bermajlis dengan Nabi, itu seakan-akan di atas kepalanya ada seekor burung. Tidak gerak sama sekali, kayak patung. Bukan ngantuk loh ya. Bukan tidur semedi ke alam lain gitu, enggak. Melek, konsentrasi, fokus. Apalagi masa-masa waktu itu enggak ada ceritanya nulis. Karena enggak butuh nulis. Cerdas-cerdas, hafalannya kuat-kuat. Dengarkan saja. Masuk semua, kayak rekaman recording begitu. ya Diam, tidak ada keributan, tidak ada kemudian sibuk sendiri, tidak ada. Betul-betul menghormati apa yang disampaikan sama Rasul. Wa ma yuhidduna ilahi nadhar ta'dhiman lah. Dan tidak ada kemudian mereka lirik sana lirik sini ketika bermajlis dengan Nabi SAW sebagai bentuk menghormati beliau. Rasul ngomong tidak kemudian mereka sebut sendiri garuk sana garuk sini ngelihat bawah ngelihat kanan kiri atas bawah melintak lintuk sini ya goyang sana goyang sini nggak ada Betul-betul mereka itu pandangannya fokus ke Nabi, tidak ke yang lain. Hatinya fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Betul-betul menghormati apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Gak ada dijumpai yang kayak gini di menteri-menteri kerajaan pada waktu itu. Menteri-menteri kerajaannya Kaisar, gak ono sing kayak gini. Romawi, gak ada. Najasi gak ada. Para Ini cerita dari Urwah bin Mas'ud. Hakada kana yu'addimunahu radhiyallahu ta'ala anhum. Ma'a ma jabalahu Allah alaihi min al-akhlaqil karimah. Demikianlah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in menghormati Nabi alaihi salatu wassalam. Di sisi lain memang para sahabat mereka dibekali dengan akhlak yang mulia. Para sahabat ada yang memang di antara mereka dari sananya sudah majbulatun alal akhlaqil karimah sudah terbentuk di atas akhlak yang terpuji. Ketika di masa jahiliyah sebelum Nabi diutus, mereka sudah baik memang. Ketika Islam datang, tambah baik. Ada juga yang sebelumnya mungkin jahat, keras sifatnya. Ketika Nabi datang, lembut, lunak. Kenapa? Karena ilmu. Walayinil janib, akhlaknya bagus. Wasuhulatin nas dadanya lapang, jiwanya itu gampangan. Walau kana faddan ghalidhan lan faddu min hawlih. Tayyib. Kita ulangi. Wa hakadha kanu yu'addimunahu radiyallahu ta'ala anhum. Demikianlah para sahabat menghormati Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'ama jabalahu Allah alaihi min akhlaqil karimah. Di sisi lain Nabi, kita ralat, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memang memiliki akhlak yang mulia. Jadi di sisi lain memang beliau seorang nabi, raja yang patut untuk disegani dan dihormati. Di sisi lain memang beliau perangainya bagus, membuat orang itu senang kalau ketemu sama Rasul. Walayanil janib, perangainya bagus. Wasuhulatin nafs, orangnya gampangan. Walau kana faddan ghalidhan lan faddu min hawli. Seandainya Rasul itu keras, kaku, niscaya para sahabat akan lari dari beliau. Seandainya beliau hanya menyandang sebagai seorang raja, keras, diktator, kejam, mungkin para sahabat tunduk, tunduk secara dohir, hatinya menolak. Tapi Rasul SAW tidak seperti itu. Beliau adalah seorang raja, kepala negara, dan seorang nabi. Dan memiliki akhlak yang betul-betul terpuji. Mencapai puncak tertinggi pada akhlakul karimah. Contoh dan sosok yang dijadikan figur dalam semua bentuk akhlakul karimah. Beliau alaihi salatu wassalam. Pantas saja para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in mencintai Rasul, sangat menghormati beliau radhiyallahu radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bahkan disampaikan oleh sahabat Anas ibnu Malik menceritakan, ya, dulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, hari itu adalah hari yang paling ceria, paling bercahaya dari semua hari yang ada. Tidak ada hari yang lebih ceria daripada hari itu. Dan ketika Nabi alaihi wasallam meninggal, itu adalah hari yang paling gelap, paling sedih Gak ada hari yang menyedihkan setelah itu. Dan tidak ada hari yang lebih gelap daripada hari itu. Menunjukkan saking cintanya mereka kepada Nabi. Sahabat Umar saja ketika mendengarkan berita ke Nabi, kematian Nabi tidak terima, Tidak percaya. Beliau mengira Nabi tidak meninggal, tapi dipanggil sama Allah untuk ketemu sama Allah, mendapatkan wahyu seperti Nabi Musa dipanggil sama Allah. Bahkan mengancam siapa saja yang menganggap Nabi telah meninggal akan dihukum sama, sama sahabat Umar. Saking cintanya mereka kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Betul-betul sosok yang sangat-sangat mereka cintai dan sangat mereka hormati. Wa inna min huquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam tasdiquhu fima akhbara bih minal umuril madiyah wal mustaqbalah. Termasuk di antara hak haknya Nabi alaihi salatu wasallam adalah kita membenarkan berita-berita beliau Baik berita tentang masa lalu atau masa yang akan datang. Beliau itu menyampaikan apa yang apa yang beliau terima dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu. Beliau berbicara berdasarkan wahyu. Apa yang beliau sampaikan? Berita yang beliau sampaikan kepada kita, baik tentang umat-umat sebelumnya atau apa yang akan terjadi setelah itu, itu semua murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk haknya Nabi, tanggung jawab dan kewajiban kita untuk membenarkan berita yang beliau bawa. Meskipun tidak masuk akal. Meskipun kalau kita ukur dengan akal kita enggak sampai ke sana. Jangan diukur dengan akal. Keimanan itu bukan dengan akal-akalan, tapi keimanan itu bagaimanakah kejujuran dan ketulusan kita dalam menerima apa yang beliau sampaikan. Wamtizal ma amara bihi ma bihi amar wastinab ma'andunaha wazajar dan termasuk haknya Nabi alaihi salatu wassalam kita mengerjakan perintah beliau alaihi salatu wassalam ketika Rasul memerintahkan sesuatu kita kerjakan seandainya kita tidak mampu untuk mengerjakannya dalam diri kita terdapat tekad yang bulat ketika kita mampu kita akan melakukannya minimalnya kita menghormatinya kita mengimaninya kita mengajak umat manusia untuk melakukannya dan kita melakukan apa yang bisa kita lakukan semampu kita wajtinabi ma anhu naha wazajal dan kita meninggalkan semua yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam apapun itu kalau itu merupakan larangan Nabi alaihi salatu wassalam maka kita tinggalkan tidak kemudian kita pikir dua kali kita timbang-timbang dulu tidak atau mungkin dibagi dulu oh ini dosanya gak seberapa besar berarti tidak apa-apa lah satu dua kali dikerjakan gak berpengaruh oh ini dosanya besar ini bahaya ini tidak. Pembagian yang disebutkan oleh para ulama ini dosa besar, ini dosa kecil, bukan dalam rangka untuk yang kecil dikerjakan, yang besar ditinggalkan, bukan. Tapi mereka membaginya dari sisi pengaruhnya terhadap keimanan dan bagaimana syariat itu memandangnya. Besar itu ada hukumannya. Kalau kecil bisa dihapus dengan amalan-amalan soleh yang lainnya. Tidak kemudian ketika Rasul melarang kemudian ditimbang dulu apa keuntungannya, apa kerugiannya, wa tidak. Kalau Rasul sudah melarangnya, tinggalkan. Meskipun jiwa itu condong untuk melakukannya. Memang tidak gampang. Meninggalkan larangan bukan sesuatu yang gampang. Apalagi larangan itu berkaitan dengan apa yang kita sukai. Hawa nafsu kita condong untuk melakukannya. Untuk mengerjakannya. Tidak gampang, tidak mudah. Minta sama Allah taufik. Minta sama Allah thabat, oleh istiqamah. Untuk bisa meninggalkannya. Dan meninggalkan larangan itu tidak ada ketentuan semampunya. Meninggalkan larangan itu tidak ada ketentuan semampunya harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan dan semua orang itu mampu untuk meninggalkan. Hanya saja hawa nafsunya yang gandoli. Bukan karena dia tidak mampu, dia mampu. Tapi hawa nafsunya, persentase dari hawa nafsunya. Semakin besar hawa nafsunya, semakin berat meninggalkan larangan. Semakin dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dengan ringan Bidnillah yang azza wa jal untuk meninggalkan larangan tersebut. Dan itu merupakan haknya Nabi dan merupakan kewajiban kita wal iman bi anna hadiyah hadiyahu akmalal huda dan mengimani bahwasanya petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam itu adalah sempurna-sempurna petunjuk. Apa yang sudah disampaikan oleh Nabi itu merupakan petunjuk yang paling baik. Kita tahu hikmahnya atau tidak? Kita ngerti rahasianya atau tidak? Kita ngerti manfaatnya atau tidak? Selama itu petunjuk dari Nabi itu pasti baik Baik kebaikannya itu kita mencernanya atau tidak. Jangan kemudian kita seperti orang-orang akalaniun rasionalis mu'tazilah, yang mereka baru mau melakukan perintah bukan karena mereka menghormati perintah, tapi karena mereka melihat di situ ada keuntungan, ada kemaslahat yang mereka melihatnya. Kemaslahatan yang menurut mereka baik, mereka kerjakan. Gantian ketika ada perintah yang mungkin mereka memandangnya tidak diketahui apa maslahatnya, apa kebaikannya, mikir-mikir ketika mereka mau melakukannya. Tidak seperti itu. Harus meyakini petunjuk dari Nabi itu yang paling sempurna, itu yang paling baik. Tidak ada yang lebih baik daripada petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena beliau utusannya Allah. Beliau menyampaikan apa yang Allah Ta'ala sampaikan. Dan Allah lebih tahu tentang kebaikan kita daripada kita sendiri. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk, yakin itu yang paling baik meskipun mungkin jiwa kita kurang senang, meskipun mungkin jiwa kita tidak setuju, meskipun mungkin jiwa kita kurang bisa menerima, tapi merupakan bentuk keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, merupakan haknya Allah dan Rasulnya, merupakan kewajiban kita, kita harus tunduk kepadanya. harus mengimaninya, memaksakan diri untuk bisa mengimaninya. Wasyariatuhu akmalus syara'i' dan mengimani bahwasanya syariat Nabi alaihi salatu wassalam adalah syariat yang paling sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna daripada Islam. Islam itu maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Islam itu sempurna, tidak ada agama yang lebih sempurna daripada Islam. Islam telah mengajarkan kepada kita segala bentuk hal. Kita tidak tahu bukan berarti di Islam tidak ada. Kita tidak tahu berarti kita memang belum punya ilmunya. Kita tidak tahu berarti memang kita perlu banyak belajar. Kita tidak tahu berarti kita kitanya memang yang masih bodoh, butuh belajar. Islam luas, banyak hal yang sudah diajarkan, banyak hal yang sudah dijelaskan. Rasulullah SAW tidaklah meninggal, melainkan semuanya sudah dijelaskan. Al-Quran sudah diturunkan ribuan tahun sebelumnya, ratusan tahun sebelumnya kepada Nabi Alaihissalam dan sudah selesai ketika itu dan tetap diamalkan hukumnya sampai sekarang dan sampai nanti hari kiamat dan tidak ada satupun yang berubah. Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam sudah ratusan tahun yang lalu dibukukan. Sudah selesai, sudah sempurna. Telah mencakup semua hal yang kita butuhkan. Sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat. Tidak ada satupun kasus yang muncul di zaman sekarang. Melainkan sudah ada jawabannya di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. Tinggal kitanya pinter enggak dalam memahaminya, ngerti enggak apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Tentunya bagi kita yang mungkin belum bisa sampai ke sana, kita merujuk kepada para ulama yang merupakan orang-orang yang ahli dalam bidang itu. Dan tidak kemudian kita memilih ajaran yang lain dengan alasan dalam Al-Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada, bukan dalam Quran dan Sunnah yang nggak ada, kamunya yang tidak nyari, Kamunya yang tidak mau tanya, kamunya yang nggak mau belajar. Kemudian dia mikir-mikir sendiri, menyimpulkan sendiri atau bahkan mungkin merujuk kepada orang yang bukan ahlinya. Kita harus meyakini syariat itu merupakan syariat yang paling sempurna. Gak ada yang lebih sempurna daripada Islam. Wa alla yuqaddima 'alaiha tasri'un aw nizamun mahma kana masdaruhu. Dan tidak boleh bagi kita untuk mendahulukan syariat yang lain atau undang-undang yang lain dari manapun sumbernya di atas syariat Nabi yang alaihi salatu wassalam. Ketika datang keputusan hukum dari syariat, jangan dibandingkan dengan hukum manusia. Ketika ada keputusan dari syariat, jangan kemudian kita bandingkan dengan hukum orang-orang. Maka nali mu'minin wala mu'minatin idha qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Gak pantas orang yang beriman, laki atau perempuan, yang mengaku dirinya beriman. Ketika Allah dan Rasulnya telah menentukan sebuah perkara, telah menunjukkan sebuah hukum, menetapkan sebuah syariat, kemudian dia memiliki pilihan yang lain dari dirinya sendiri. Rasul mengatakan A, dia mengatakan B. Allah mengatakan A, dia mengatakan C. Maka gak pantas yang seperti ini. gak boleh. Dia telah melanggar haknya Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima ma bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidaklah demi Rabbmu tidaklah mereka dikatakan beriman sampai menjadikanmu sebagai hakim pada urusan-urusan yang mereka berselisih padanya dan mereka tidak mendapati rasa berat pada diri mereka pada apa yang telah engkau putuskan dan mereka pasrah dengan sebenar-benarnya. Itu prinsip orang yang beriman, mencari solusi dari Al-Qur'an dan Sunnah, mencari jawaban dari Al-Qur'an dan Sunnah, mencari ilmu dari Al-Qur'an dan Sunnah, mencari kebenaran dari Al-Qur'an dan Sunnah, bukan dari yang lainnya. Kalau ada kebenaran dari selain Quran dan Sunnah, niscaya Rasul akan menjelaskannya. Allah akan mengarahkannya tapi faktanya ketika kita membaca Al-Quran min awal ila akhir, ketika kita mempelajari as-sunnah min awaliha ila akhir, semuanya sepakat. Yang namanya kebenaran itu ada pada Al-Quran dan as-sunnah. Yang namanya kebaikan itu ada pada Al-Quran dan as-sunnah. Semuanya sudah ada. Jangan kemudian kita bandingkan dengan yang lain. Jangan kemudian kita bandingkan dengan istihad yang lainnya. Mahmakan siapapun dia. Waqala Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31 Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Katakanlah kalau kalian betul-betul mencintai Allah ikutilah aku kata Nabi alaihi salatu Yuhibbukum Allah, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kalau memang kalian mengaku cinta Allah, buktinya apa? Ikuti Nabi. Jangan kemudian cinta Allah jumut kepada Al-Quran, tidak mau dengan sunnah Nabi. Ada khotok, ini salah. Tidak merasa puas dengan penjelasan yang ada pada sunnah. Tidak merasa lega. Tidak pasrah dengan apa yang disebutkan dalam as-sunnah. Ini salah. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan dalam ayat ini, kalau kamu memang betul-betul cinta sama Allah, ikuti Nabi. Beliau adalah utusannya Allah, menyampaikan apa yang Allah Ta'ala inginkan, menyampaikan risalah, menyampaikan syariat, ikuti beliau. Kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, kalau kalian mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, maka Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wa min huquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan termasuk dari haknya Nabi alaihi salatu wassalam ad-difa'u an syari'atihi wa hadiyihi bima yastati'ul insan min quwwatin bihasabi ma tatallabuhul hal minas silah. Termasuk haknya Nabi alaihi salatu wassalam adalah membela syariat beliau dan petunjuk beliau sesuai dengan apa yang dimampui oleh seorang hamba berupa kekuatan hujah dan senjata yang dia miliki. Termasuk bentuk haknya Nabi dan tanggung jawab kita. Kita harus menjaga sunnah Nabi dan membelanya. Ketika ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, kemudian berusaha untuk merusak kehormatan sunnah Nabi, menyelewengkan makna daripada sunnah Nabi, atau dibawa dan ditarik kepada pemahaman-pemahaman tertentu yang tidak sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam maka kita selaku sebagai umat beliau, sebagai wujud keimanan kita, kecintaan kita kepada beliau, kita bela sunnah Nabi alaihissalatu sesuai dengan apa yang kita mampu. Ada pihak A mengatakan demikian, syubhat atau pemikiran yang gak beres. Kemudian berdalil dengan Al-Quran, berdalil dengan hadis, berani mengatakan kalau Allah, berani mengatakan kalau Rasul. Seakan-akan Allah dan Rasulnya mengajarkan pemikiran seperti itu. Seakan-akan Allah dan Rasulnya mendidik umat untuk memiliki pemikiran seperti itu. Maka kita yang mengerti kebenaran yang betul-betul kebenaran, sampaikan kepada umat. Bela syariat Allah. Bela sunnah Nabi alaihi salatu Tentunya semampu kita. Semampu kita. Seandainya, wakama kala Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, yang namanya al-khair matma'anna ilahin nafs, yang namanya kebaikan itu yang menjadi tenang dalam jiwa. Wal ismu ma fin nafsi wa taraddada Yang namanya dosa itu yang bikin kita gusar. Ini fitrahnya yang masih baik. Dia melihat, ini kayaknya gak beres ini. Masa hadis Rasul dimaknakan seperti itu? Masa ayat dimaknakan seperti itu? Ini gak benar ini. Tapi dia tidak punya hujah untuk membantahnya. Minimalnya dalam hatinya itu terpatri ini salah. Ini salah. Gak mungkin Allah mengajarkan seperti itu. Gak mungkin Rasul mengajak umatnya kepada pemikiran seperti itu. Dia meyakini ini salah. Baru kemudian dia bertanya, Fas'alu ahla dzikri in la ta'lamun. Tanya kepada para ulama, tanya kepada para doa yang memiliki ilmunya agar terpecahkan syubhat-syubhat tadi dan kita memiliki jawabannya dan dengan itu kita bisa membela agama Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fa adu yuhajim bil hujat syubah famudafa'atuhu bil ilmi wa dahdhi hujaji wa syubahi wa bayani fasadiha ketika musuh-musuh agama mereka merusak agama ini dengan argumen-argumen dan syubhat-syubhat maka cara untuk membantahnya adalah dengan ilmu dan mematahkan hujah serta syubhat-syubhat mereka dan menjelaskan kerusakan dari syubhat-syubhat mereka. Yang namanya al-batil itu yudfa'u bil haq dipatahkan dengan kebenaran. Yang namanya al-bid'ah tudfa'u bis sunnah dipadamkan dengan sunnah. Yang namanya syirik itu yubtalu bit tauhid dihancurkan dengan yang namanya tauhid. Kebatilan secara umum jawabannya adalah ada pada kebenaran. Satu hal yang bisa meruntuhkan segala bentuk kebatilan adalah al-haq, al-mubin, adalah kebenaran yang nyata. Ketika kita melihat ada musuh-musuh Islam mulai merusak agama Allah, mulai merusak sunnah Nabi, menafsirkan Al-Quran tidak sebagaimana mestinya, keluar dari pemahaman para sahabat, membawa hadis kepada pemikiran-pemikiran yang gak genah, yang jeleneh, yang rusak, mengatasnamakan Rasul, mengatasnamakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu itu salah maka kita wajib untuk belajar kebenaran itu seperti apa. Ya dengan itu kita bisa tahu jawabannya dan kita bisa membantah ke kejelekan tadi, kemungkaran tadi dan bisa menjelaskan kepada umat manusia jeleknya syubhat-syubhat dan pemikiran-pemikiran yang sesat tersebut. Wa in kana yuhajimu bisila wal mudafi' fa mudafa'atuhu bimisli dzalik. Dan apabila musuh-musuh Islam itu menyerang Islam dengan menggunakan senjata dan pasukan, maka cara untuk mencegahnya juga dengan cara yang sama. Yakni kalau mereka mulai melawan dengan fisik, maka ada syariatnya untuk membalas, yaitu dengan jihad fisabilillah, dengan kita mengangkat pedang dan mengangkat senjata untuk memerangi musuh-musuh Islam dan musuh-musuh dakwah. Itu boleh tentunya dengan bimbingan para ulama dan dengan adanya pemimpin dari penguasa yang sah yang kemudian mengajak rakyatnya untuk memerangi kebatilan, untuk memerangi kejahatan, untuk memerangi kesesatan yang ada. Wala yumkinu li ayyi mu'minin ay yasma'a ma yuhajimu syari'atan nabi sallallahu alaihi wasallam aw syakhsahul karim wa yaskuta ala dhalik ma'a qudratihi ala Dan tidak mungkin seseorang yang betul-betul beriman ketika dia mendengarkan seseorang mencela sunnah Nabi atau mencela figur Nabi, sosok beliau yang mulia, kemudian dia diam, tidak membantah, tidak komentar dalam keadaan dia mampu untuk membantahnya. Itu tidak layak, tidak pantas. Balighu walau ayah. Sampaikan dari aku meskipun satu ayat. Kebenaran sampaikan semampumu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika iman. Apabila salah seorang di antara kalian melihat kemungkaran, rubah kemungkaran tadi dengan tangannya kalau dia mampu. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya, kalau tidak mampu maka dengan hatinya dan itu merupakan keimanan yang paling lemah. Kalau tiga-tiganya tidak ada pada diri seorang mukmin perlu dipertanyakan bagaimana keimanannya. Iki mukmin genap ora? Keimanannya ini naik apa jatuh? Dia betul-betul menghormati Nabi ataukah tidak? Ngerti itu kebitahan, ngerti itu kemungkaran. Disampaikan dengan lantang. Lah kok dia diam saja? Tidak membelanya. Membela sunnah, tidak membela kebenaran. Tidak kemudian membantahnya. Ini perlu dipertanyakan. Kalau dia diam, dalam keadaan dia mampu. Dan diamnya malah condong kepada kebatilan tadi. Maka dikhawatirkan terjangkiti pada dirinya sifat kemunafikan. wal billah terjangkiti dalam dirinya kesesatan waliyadzubillah, terjangkiti dalam dirinya inhiraf, penyakit hati waliyadzubillah. Dan itu bisa berbahaya, bisa merusak agamanya sedikit demi sedikit. Maka termasuk daripada haknya Nabi alaihi salatu wassalam, kita menghormati beliau, mengagungkan beliau, menghormati sunnah beliau, menyampaikan sunnah beliau, mendakwakan sunnah beliau, dan membela sunnah beliau semampu kita sesuai dengan kadar ilmu yang ada pada diri kita. Dari sini kenapa dina'azakumullah mengisyaratkan kepada kita sebuah perkara yaitu al-hasu ala talabil ilm. Anjuran untuk terus belajar. Ya. Anjuran untuk terus belajar. Kita tidak bakal tahu bagaimana kesunnah Nabi kalau kita tidak belajar. Bagaimana caranya kita bisa membela sunnah Nabi kalau kita tidak punya ilmunya? Bagaimana kita bisa menyampaikan sunnah Nabi kalau kita tidak punya ilmunya? Belajar. Belajar. Dan tentunya belajar itu kepada ahlinya, Walhamdulillah di masa-masa sekarang ini wasail fi talabil ilm kathirah mutawaffirah jahiza Sarana untuk bisa mendapatkan ilmu itu sangat banyak. Sangat banyak. Antum di Indonesia bisa ngeja, bisa mendengarkan kajian yang ada di luar negeri. Yang penting antum paham saja bahasanya, ya. Kajian-kajian Masya Allah banyak bisa dijumpai online atau offline. Untuk mendatanginya pun tidak harus susah payah, tidak seperti zaman dulu. Maka seharusnya kita sekarang lebih semangat daripada ulama dulu. Kalau mau diperbandingkan secara logika, harusnya kita lebih pintar daripada ulama dulu. Harusnya kita memiliki semangat yang justru melebihi semangat para ulama terdahulu. Namun, hakada, ya, yang namanya fasilitas terkadang membuat orang itu manja. Fasilitas terkadang membuat orang itu mengentengkan, ya, terus nantilah, gampanglah, Ketika nantilah dan gampanglah ini terjangkiti pada diri seseorang, ya sudah. Ya, akhirnya apa? Nanti betulan. Ilmunya kapan? Nanti. Ilmunya gimana? Gampanglah, ya. Hilang semua. Alhamdulillah, hendaknya kita bersyukur ketika Allah masih mengizinkan kepada kita bermajlis di majlis ilmu, mendatangi halaqah ilmu, mendapatkan ilmu. Alhamdulillah disyukuri diimani, difahami, diresapi, diamalkan, didakwahkan semampunya, ngajak orang kepada kebaikan dan bela sunnah Nabi. Ketika kita punya ilmunya dan ada orang yang kemudian merusak sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Pentingnya yang namanya belajar. Dari belajar itu tidak kenal usia. Nah kemudian wasai tuwara. Jangan. Ya, itu khawatir bisa membuka kepada pintu kemalasan. Tutup. Ya, jangan pandang usia. Usia itu bukan penghalang untuk belajar. Atau waduh saya ini sudah punya anak, punya istri, istri saya mungkin dua, tiga atau empat anak saya banyak ya, berlusin-lusin ya. Itu juga bukan penghalang, tetap belajar. Alhamdulillah sekarang dengan segala bentuk sarana, tidak ada undur untuk tidak belajar. Tetap harus belajar. Alhamdulillah kita bersyukur untuk bisa bersyukur kepada Allah masih bisa belajar. Alhamdulillah disyukuri. Barakallahu fiikum. Allah yaftah 'alaikum wa yasra umurakum wa barakallahu fi juhudikum wa amalikum. Alhamdulillah selesai kita membahas hak yang kedua. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada hak yang ketiga yaitu hukukul walidain, hak-hak kedua orang tua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah serta istiqamah untuk bisa terus belajar, mempelajari agama yang baik dan terus istiqamah untuk mempelajari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala penjagaan, hidayah, taufik dan petunjuk agar kita selamat dari segala bentuk fitnah, syubhat, syahwat yang semakin banyak dan semakin menjamur di kalangan masyarakat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala penjagaan dari itu semua dan kita memohon istiqamah dan husnul khatimah. Allahumma amin. Apabila ada ucapan yang kurang berkenan, ana memohon maaf dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan apabila ada benarnya maka murni dari Allah Subhanahu wa taala.